Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabat. Para pemirsa di pun anda berada, Alhamdulillah kita oleh Allah dimasukkan ke bulan agung, bulan Ramadan. Hari ini kita masuki hari pertama bulan suci Ramadan. Semoga benar-benar kita menjadi hamba yang diampuni oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah dan di bulan Ramadan ini kami ada catatan kecil tentang hal-hal yang perlu kita ketahui yang akan kami hadirkan di eh, episode-episode berikutnya demi menyempurnakan perjalanan kita di dalam menimba pahala di bulan suci Ramadan. Ada satu hal yang harus kita perhatikan orang sering lupa dan lalai tentang dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, mungkin pembahasan yang khusus. Akan tapi yang sering dilupakan dosa besar zina mengerikan, mabuk mengerikan. Akan tapi ada di bulan Ramadan orang lupa dan lalai tentang dosa-dosa kecil. Dari pandangannya. Yang bisa saja itu semua menghabiskan pahala. Dan yang tanpa disadari bahwa dengan dosa-dosa kecil itu akan menumpuk, menumpuk menjadi gede ada catatan hadis dari Nabi SAW. Ibnu Mu'ajjah meriwayatkan satu hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala dulu berkata, Qala li Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda kepadaku, kata Siti Aisyah, Ya Aisyah, ya kau muhaqaratil a'mal, awas, awas wahai Aisyah, dengan pekerjaan kecil dari dosa-dosa. Fa'ana laha minallahi taliban, sebab semua yang kau lakukan itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Jangan meremehkan kita dosa kecil. Dosa kecil sekalipun, mulai dari pandangan yang kita umbar di pinggir jalan, itu bukan zina. Bukan judi, bukan makan riba akan tapi itu semuanya juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di Ramadan aja kita mulai. Dan Sayyidina Anas surat Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu juga bercerita bahwa wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Innakum malu nak a'malan katanya. Sungguh. Kata Sayyidina Anas. Engkau itu akan melakukan satu pekerjaan. Nanti akhirnya. Engkau akan melakukan satu pekerjaan. Ya adakku min a'yun fi a'yunikum minasyari. Pekerjaan itu kata Sayyidina Anas bin Malik. Pekerjaan itu memang bagimu adalah lebih kecil daripada rambut. Artinya gambaran orang masa depan, masa yang akan datang, masa setelah sahabat Nabi SAW, dan masa zaman sekarang ini, digambarkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Nanti suatu ketika nanti engkau akan melakukan satu dosa yang menurutmu itu sangat kecil dan kecil. In kunna na'udduha la na'udduha ala ahdin nabi minal mubiqati. Sementara kami menghitung, menganggap pada zaman Nabi sebagai dosa yang akan menjerumuskan. Seperti dosa gede. Nah ini pada zaman sahabat Nabi SAW, dia dosa kecil betul-betul dijadikan mereka dianggap oleh mereka sebagai dosa yang sangat sangat besar, sangat menjadikan mereka terus menangis takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kecil. Ingat Sa'balah bin Abdurrahman yang hanya melihat tersingkap haurat menangis dan menangis takut untuk tidak bisa bersanding dengan Nabi SAW. Artinya ayo kita biasakan untuk menghindar dari dosa kecil dan jangan meremehkan dosa kecil. Semua ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada sebagian dari kita ngentengin. Alhamdulillah. Dosa kecil, dosa kecil. Ketahui ya, yang kecil kalau berkumpul, berkumpul akan menjadi besar. Dan lebih dari itu seperti yang disabdakan Nabi SAW. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tu'ratu fitnatu alal kulubi kal hasiri ujan udan. Akan masuk ke dalam hati. Fitnah, yakni dosa. Dosa-dosa kecil itu, bukan dosa gede. Kecil kal hasiri ujan udan. Seperti hasir, seperti tikar dibintal satu demi satu. Akhirnya semakin banyak, semakin banyak. Menggelapkan hati menjadi keras hati. Sehingga apa buahnya? Susah menerima kebenaran. Sombong. Dan itu adalah termasuk perantara antara dosa besar dengan kita adalah dosa kecil. Zina tidak ada serta merta orang berzina, ketemu langsung berzina dari pandangan yang diumbar. Allah. Jadi percakapan yang tidak dijaga sehingga mulai kau mau menjurus kepada hubungan seksual lalu terjerumus dalam perzinahan. Mari kita jaga semuanya. Mengambil haknya orang lain yang gede dari yang kecil. Dari ngentengkan urusan orang lain sehingga kita menjadikan urusan yang sekecil mungkin kita utang 500 500 rupiah tidak tidak tidak kita hitung. 1000 rupiah kita biarkan. Mengentengin Ketahuilah nanti akan menjadi biasa-biasa sehingga kita mudah melakukan dosa-dosa besar. bilang. Sampai dikatakan juga dalam satu riwayat bahwasanya Sayyidina Rasulullah SAW pernah menyebutkan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Iyyakum wa muhaqqaratid dunub awas dengan dosa-dosa kecil yang kau anggap kecil. Fa inna ma matalu muhaqqaratid dunubi mithlu qaumin nazalu batna wadin. Dosa-dosa kecil itu seperti digambarkan seperti kaum. Kaum yang turun di satu lembah. Satu lembah. Wajah hadab ya'udin satu datang dengan satu ranting. Wajah hadab ya'udin satu lagi dengan satu ranting. Wajah hadab ya'udin yang ketiga datang dengan satu ranting. Bagaimana dengan ranting-ranting itu? Andaju habzatahum Sehingga dengan itu semua menjadikan mereka bisa masak roti. Wa inna muhakkaratid dzunubi lamubiqatun. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan menjerumuskan pada akhirnya. Maka jangan sampai di antara kita merendahkan, meremehkan dosa kecil. Dan ternyata dosa kecil akan menjadi gede kalau kita sombong. Begitu sebaliknya dosa gede kalau kita menyesal takut kepada Allah akan menjadi kecil dan habis hilang, bukan sekedar kecil. Ya kan? Tapi dosa kecil yang kita sombong lalu ngentengin dan biasanya ini adalah ahli ilmu. Dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, ahli ilmu. Orang yang sudah punya ibadah banyak, merasa dekat kepada Allah, dosa kecil, dosa kecil. Nanti dihapus dengan air wudhu, dihapus. Eh, ngentengin, kurang ajar namanya. Dan kurang ajar sendiri termasuk dosa menjadi besar. Dan mari kita di bulan Ramadan ini belajar. Menghindar dari dosa-dosa kecil. Kita perhatikan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita mengambil air wudhu, yang dikatakan air wudhu akan menghapus dosa-dosa kecil. Sadari bahwasanya tadi siang aku melihat mataku dengan melihat yang haram. Aku ngomong yang haram. Sehingga di saat membasuh air wudhu, di wajah kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak pernah menyadari, tidak akan dihapus. Kenapa orang sombong dengan dosa tidak akan diampuni dosa tersebut? Ngadulah kepada Allah. Mari di bulan Ramadan kita menghindar dari dosa kecil demi menghindar dari dosa-dosa gede. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.